Dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang terus-menerus Allah tiada henti-hentinya berikan kepada kita. Di antara karunia yang sangat besar Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita cinta dengan ilmu. Karena seorang yang cinta dengan ilmu ya, diberi taufik untuk belajar ilmu agama, kemudian telah mendapatkan ya, bagian yang sangat besar sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam tanya aja ya innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wa la dirhaman bahwasanya para nabi mereka tidak mewariskan dinar dan dirham wa innama warrathul ilm dan sungguhnya mereka hanya mewariskan ilmu faman akhadahu faqad akhadha bihadzil waqi' barang siapa yang mengambil atau mempelajari ilmu maka dia telah mengambil bagian yang besar. Inilah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita dibuat cinta dengan majelis ilmu dan semangat untuk menuntut ilmu. Oleh karenanya apa yang adik-adik sekalian Pak Santri sedang jalani sekarang ini karunia yang sangat besar. Artinya apa? Adik-adik sudah menempuh jalan yang benar. Tinggal bagaimana menempuh jalan tersebut dengan yang terbaik. Kenapa? Jalan yang ditempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu. Dan Nabi SAW telah mengatakan man salaka tariqan yaltamisuhu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Ya, barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Sebagian ulama menyatakan kenapa Rasulullah SAW mengkhususkan jalan dalam rangka menuntut ilmu mengantarkan kepada surga. Padahal seluruh jalan yang kita lakukan dalam rangka beribadah semuanya mengantarkan kepada surga. Seorang yang keluar dari rumahnya berjalan menuju masjid, sungguhnya dia menuju surga. Seorang yang keluar dari rumah dalam rangka untuk memberi sedekah kepada fakir miskin, sungguhnya dia sedang berjalan menuju surga. Seorang yang keluar dari rumah dalam rangka untuk umrah dan haji, sungguhnya dia sedang berjalan menuju surga. Seorang yang keluar dari rumahnya dalam rangka berbakti kepada orang tua, sungguhnya dia sedang menuju surga. Seluruh langkah-langkah yang dilangkahkan oleh kaki kita dalam rangka beramal soleh sebenarnya sungguhnya mengantarkan kepada surga. Akan tapi kenapa Nabi SAW mengkhususkan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu. Rasulullah SAW tidak mengatakan dalam rangka berhaji, dalam rangka berumrah, dalam rangka bersedekah, dalam rangka ke masjid. Maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Sebab Allah mengatakan karena jalan tercepat untuk meraih surga adalah jalan menuntut ilmu. Kenapa? Karena dengan ilmu akan terbuka cakrawala bagi kita akan berbagai macam banyak pintu kebaikan. Bukan cuma itu. Dengan ilmu kita akan mengerti mana kebaikan yang asal dan mana yang fadil, mana yang terbaik dan mana yang baik. ya sehingga kita bisa mengetahui mana pintu-pintu terbaik terdekat yang memudahkan kita untuk surga mencapai surga semuanya dengan dengan ilmu kita tahu mana amal ibadah yang terbaik dibandingkan dengan yang yang baik kemudian juga kita mengetahui pintu-pintu keburukan dengan ilmu untuk bisa kita hindari karenanya jalan termudah untuk mencapai surga adalah dengan ilmu dan adik-adik sekalian sudah berjalan di jalan tersebut sudah jalan di jalan tersebut kemudian kesudahan adik-adik juga kesudahan yang terbaik ya seluruh ilmu dari ilmu agama dari kata ustaz ya Aris Munandar hafizahullah taala ya harus berjihad harus berjuang dan tidak ada yang ragu bahwasanya menuntut ilmu adalah jihad hanya orang bodoh yang menganggap menuntut ilmu bukanlah jihad terutama di zaman sekarang ini tatkala fitnah syubhat tersebar di mana-mana tatkala orang semakin bebas berbicara tentang ilmu agama ya semuanya ingin ini belum berbicara tentang ilmu agama maka semakin Masyarakat semakin dibutuhkan orang-orang untuk bisa menjelaskan mana yang benar dan mana yang yang salah. Maka jihad menurut ilmu semakin dibutuhkan dan semakin terasa keperluannya. Ya. Kesudahan adik-adik kalau berhasil untuk ilmu menjadi seorang dai. Dan dai adalah amalan yang paling luar biasa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Dan perkataan siapa yang lebih indah, yang lebih baik daripada orang yang menyeru di jalan Allah? Tidak ada yang lebih baik daripada perkataan orang yang mengingatkan manusia untuk tunduk kepada khaliknya, kepada penciptanya. Yang mengingatkan manusia akan adanya hari akhirat. Yang kebanyakan manusia tenggelam dengan ya, gemerlapnya dunia. Perkataan dailah yang mengingatkan akan keagungan Allah Subhanahu wa taala Maka tidak ada perkataan yang lebih indah daripada perkataan seorang dai. Belum lagi Nabi SAW mengatakan, "Man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka bagi dia pahala orang yang mengamalkannya. Kalau Anda menjadi dai, Anda mengajarkan orang salat. Kalau adik-adik menjadi dai mengajarkan masyarakat salat, mengajarkan masyarakat untuk bertauhid. Mengajarkan mengingatkan masyarakat dari kesyirikan mengajarkan kepada masyarakat tentang sunnah-sunnah Nabi kemudian dikerjakan oleh masyarakat betapa banyak pahala yang akan kita dapatkan dikerjakan oleh masyarakat sampai mereka meninggal dunia betapa banyak pahala yang terus mengalir kepada kepada para para dai bayangkan jika kita mengingatkan seorang dari bahaya syirik kemudian dia meninggalkan kesyirikan kemudian dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala kata sebagian dalam hadis qudsi Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya bani Adam, law ataitani bi kurabil ardi khataaya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi kurabiha maghfirah." Wahai anak Adam, kalau kau datang menemuiku dengan bawa dosa sebesar sepenuh bumi ini, lantas kau tidak berbuat syirik sama sekali kepadaku, ya, maka aku akan menemuimu dengan ampunan sebanyak bumi pula. Dapat ampunan yang luar biasa bagi orang yang meninggalkan kesyirikan. Nah orang yang meninggalkan kesyirikan setelah kita jelaskan yang namanya syirik ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tinggalkan betul besar pahala yang dia dapatkan pahala itu juga mengenai kepada kepada kita para para dai. Ya, karenanya menurut saya para hadirin terutama adik-adik para santri sekalian adik-adik sekarang sudah lebih berada tepat di jalan yang benar dan ujungnya sudah jelas Ujungnya sudah jelas kita apa? Surga. Ya. Kalau berhasil tidak yang terbaik dan ujungnya sudah jelas menuju surga, maka ini jalan tercepat menuju surga. Maka jangan malas ya untuk terus semangat menuntut ilmu. Pada kesempatan malam hari ini, tadi saya dengar Ustaz Haris Menandar mengatakan pengajian sampai jam 20 apa? 30, panjang sekali ya. Tadi saya sudah bilang sama Ustaz Abu Sa'ad, insya Allah saya ngomong 15 menit setelah itu tanya jawab. Tapi tadi karena Ustaz bilang sampai 20-30 maka mukadimah harus yang panjang-panjangkan supaya bisa kira-kira waktunya agak panjang. Tapi tidak mengapa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada kesempatan malam hari tentang urgensinya akhlak yang mulia. Ya. Ini perkara yang sangat penting dalam eh, syariat Islam terutama tatkala adik-adik akan menjadi dai. Karena Nabi SAW tatkala berwasiat kepada Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu yang hendak berdakwah ke negeri Yaman, maka Rasulullah SAW berkata, ya, kata Rasulullah SAW, ya, ittaqillah haitsuma kun. Bertakwa engkau kepada Allah kapan dan dimanapun. Ittaqillah haitsuma kun, haitsuma kun maksudnya kapanpun dan dimanapun. Ya. Terus di hadapan banyak orang maupun kita sendirian, baik di kampung maupun di luar kampung ya di mana saja harus bertakwa kemudian wati sayyi'at al-hasanata tamhuha kalau engkau melakukan kesalahan maka ikutkanlah dengan kebaikan agar kebaikan tersebut bisa menghapus keburukan yang terakhir kata Nabi SAW wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin dan engkau berakhlak mulia ya bermuamalah dengan masyarakat dengan akhlak yang baik. Kenapa? Karena Dai adalah sorotan, sorotan masyarakat. Dan yang paling disorot adalah akhlaknya. Bahkan para ulama mengatakan akhlaknya lebih dahulu disorot daripada akidah. Dari situ sebab Allah menafsirkan tatkala Nabi SAW mengatakan inna mabu'ithu liutammima makarim al-akhlak Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia Kenapa? Karena akhlak itu sorotan utama. Adapun masalah tidak, ya sesuatu yang tersembunyi di hati kita. Bagaimana orang tahu kita ikhlas? Bagaimana orang tahu kita tidak sombong? Bagaimana orang tahu kita tidak hasad? Ya, tidak kelihatan. Tapi yang kelihatan di hadapan masyarakat adalah akhlak. Bagaimana senyuman anda, bagaimana kejujuran kata-kata, bagaimana akhlak yang mulia ini yang kelihatan oleh masyarakat. Dan ini yang dilihat oleh masyarakat dan ini yang paling berpengaruh dalam berdakwah. Makanya wasiat Nabi kepada Muaz, "Khaliqin nasa bi khuluqin hasanin." ya. dan bermuamalah dengan manusia dengan akhlak yang baik. ini modal besar bagi seorang dai dalam keberhasilan dakwahnya. Kenapa hadirin yang hadir subhanahu wa taala saya ingin bahas tentang masalah akhlak yang mulia? Karena kenyataannya, kenyataannya sebagaimana harta yang banyak mudah menjadikan seorang sombong dan aku, ilmu yang banyak juga demikian. Mudah menjadikan orang merasa tinggi, merasa hebat, merasa angkuh, kemudian terjerumus dalam kesombongan. Bahkan saya katakan, ya, ilmu yang tidak dituntut dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, potensinya membuat sombong lebih daripada harta yang banyak. Potensi dia untuk menjadikan seorang sombong dan angkuh lebih daripada harta yang yang banyak. Jadilah seorang kalau betul ilmu tidak karena Allah, maka dia sombong, merendahkan orang lain. Dia merasa dia sudah banyak baca, dia sudah merasa hafalannya banyak, dia merasa dia sudah ya, pandai dan macam-macam ya, maka dia merendahkan yang lain merendahkan orang ya. ini sangat berbahaya ya. akhirnya apa dia merendahkan orang awam terkadang memandang orang awam dengan pandangan sinis, mendatang orang alam memandang orang awam dengan pandangan merendahkan. Kenapa? Dia merasa dia berilmu. hati-hati. Ya, terutama adik-adik di sini pondoknya hamalatul apa? Quran. Ya, menghafal Quran artinya. Ya. ya. Al-Quran dihafal dan diterapkan akhlak yang ada dalam Al-Quran. Maka jangan sampai ilmu yang kita pelajari menjerumuskan kita dalam kebinasaan, itu dalam kesombongan dan keangkuhan. Ya. Dalam dan keangkuhan. Ya. Karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa terutama adik-adik sekalian penting bagi kita untuk mengetahui urgensinya belajar akhlak yang mulia agar kita bisa berakhlak yang mulia dan kita bisa menularkan akhlak ini kepada yang lainnya ya. Uh, saya akan menyebutkan hadis-hadis ya, sejumlah hadis-hadis yang menunjukkan tentang urgensinya akhlak yang mulia. Di antaranya Nabi SAW bersabda, Aqrabukum minni majlisan yaumil qiyamati ahsanu akhlaqa. Orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Nah, di sini luar biasa. Ya. Dan menjadikan kita untuk cerdas dalam bertindak. Ya. Kenapa? Umur kita terbatas. Kemudian kemampuan kita untuk beramal terbatas. Tidak mungkin kita mengamalkan seluruh amalan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kemampuan kita terbatas. Dan tidak selalu kita bisa mengamalkan yang Umur kita pun terbatas. Maka orang yang cerdas dia mencari ya amalan-amalan yang pahalanya sangat besar. Karena amalan banyak. Abu Amal Khair kafir, pintu-pintu kebaikan banyak. Tapi di sana ada pintu-pintu kebaikan yang pahalanya sangat besar. Di antaranya pintu akhlak yang mulia. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, Ya, aqrabukum min majlisan yaumil qiyamati ahsinu akhlak. Orang yang paling dekat dengan kepada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Rasulullah menjadikan barometer untuk menunjukkan seorang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW ya, menyatakan ya, Ma min syai'in asqalu fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang lebih berat diletakkan pada timbangan pada hari kiamat seperti akhlak yang mulia. Menunjukkan akhlak mulia kalau ditimbang di akhirat beratnya luar biasa. Dan kita ini punya amalan soleh kalau ditimbang sangat berat. Kenapa? Untuk mengimbangi atau untuk menjatuhkan maksiat-maksiat yang kita lakukan. Maksiat kita akan ditimbang pada hari kiamat. Nah kita ini timbangan berat diletakkan pada dalam timbangan yang lain yang langsung menjadikan timbangan kebajikan sangat berat. Di antaranya akhlak yang mulia. Maka ada yang mengatakan tidak ada lebih berat daripada akhlak yang yang mulia. Luar biasa akhlak yang mulia. Nabi SAW juga bersabda, Inna rajula la yudriku bi husni khuluqi darajat as-sa'im Sungguhnya seorang dengan akhlak yang mulianya mungkin dia tidak banyak sholat malam, mungkin dia tidak banyak puasa sunnah, tapi dia bisa mencapai derajat orang yang rajin puasa sunnah dan rajin sholat malam dengan apa? Dengan akhlak yang yang mulia. Bahkan kalau kita lihat hadis-hadis banyak sekali Rasulullah SAW ya, menyampaikan tentang khairiyah tentang manusia yang terbaik Rasulullah SAW kaitkan dengan akhlak yang mulia. Saya ulangi banyak hadis kalau kita baca Rasulullah SAW mengkaitkan manusia terbaik dengan akhlak yang mulia. Contohnya kata Rasulullah SAW, khairul muslimi man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi, min yadihi wa lisanihi. Nabi SAW bersabda, orang muslim yang terbaik sekarang saya berbicara tentang khairiyah yang terbaik. Orang muslim yang terbaik adalah orang yang orang-orang kaum muslimin selamat dari gangguan lisannya dan gangguan tangannya. Artinya beliau tidak mengganggu orang lain. Ini orang muslim terbaik, tidak mengurusi orang lain, tidak mengganggu orang lain, tidak menyakiti hati orang lain, ya. Tidak merendahkan orang lain, tidak memukul orang lain, tidak mengambil orang lain. Ini orang muslim yang terbaik. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan akhlak. Tidak mengganggu orang lain dengan tangannya dan lisannya. Karena mengganggu orang lain bisa dengan tangan, dengan mukul, dengan ambil hartanya, bisa juga dengan lisan, dengan merendahkannya, dengan menghinakannya, dengan menjatuhkannya, mengucapkan kata-kata yang nyelekit. Ya. Makanya kalau Rasulullah menyebut tentang orang yang terburuk kata Nabi SAW, "Inna min syarri nasi manzilatan yaumil qiyamah." Man yada man man wada'ahum nas atau man tarakahum nas ittiqa'ahu. Kata Nabi SAW, di antara orang yang paling buruk kedudukannya Hingga Allah yang qiyamah kedudukan paling buruk di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang ditinggalkan oleh masyarakat gara-gara takut dengan jeleknya lisannya. Jadi ini terkadang muncul bagi seorang ya, yang punya ilmu, ya, akhirnya apa? Karena dia sombong, dia merendahkan yang lain, kerjaannya ya, menjatuhkan orang lain ya, dengan tujuan-tujuan yang tidak benar, ya. maka apa? Maka Nabi mengatakan orang yang paling buruk pada hari kiamat ditinggalkan oleh yang paling buruk di sisi Allah adalah orang yang ditinggalkan masyarakat gara-gara lisannya yang yang buruk. Sebaliknya manusia yang terbaik orang yang selamat dari kejahatan lisannya dan kejahatan perbuatannya. Dia tidak mengganggu orang lain. Contohnya lagi Rasulullah bersabda, ya, Khairul ashabi inda Allah khairuhum li sahibihi. Sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah yang terbaik bagi sahabatnya. Wa khairu wa khairul jirani indallah khairuhum li jarihi. Dan tetangga yang terbaik di sisi Allah yang terbaik bagi tetangganya. Nah, nanti kalau ingin tahu sahabat yang terbaik gimana? Yang paling baik dengan sahabatnya. Anda kalau ingin tahu mana tetangga yang terbaik adalah yang terbaik bagi tetangga muamalah yang terbaik yang terbaik itulah tetangga yang yang terbaik. Contohnya Rasulullah SAW bersabda lagi, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ini dalil apa? Dalil bahwasanya khairiyah diperoleh dengan apa? Seorang berakhlak mulia, memberi manfaat kepada orang lain. Memberi manfaat kepada orang lain adalah akhlak yang mulia. Menjadikan seorang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW juga bersabda, "Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli." Sebaik-baik kalian ada yang terbaik bagi istrinya dan aku yang terbaik bagi istriku. Aku suami yang terbaik. Di sini Nabi juga mengkaitkan tentang akhlak manusia yang terbaik dengan orang yang paling akhlaknya mulia terhadap siapa? Istrinya. Dan mungkin ini adik-adik belum paham ya. Karena ini 17 tahun ke atas, tapi ya nggak apa-apa. Saya ingin sampaikan bahwa saya nanti kalau adik-adik menjadi suami, jadilah suami yang terbaik yang paling akhlaknya mulia kepada istri atau para istri adik-adik ya dua-duanya jamaah jadi yang para istri adik adik-adik ya kenapa karena karena itu barometer orang yang terbaik kata Nabi Dan ini berkaitan dengan akhlak. Contohnya Nabi SAW mengatakan, Khairukum ahsanukum kodoan. Kata Nabi SAW, sebaik-baik kalian yang paling baik dalam bayar hutang. Ini juga berkaitan apa? Akhlak. Orang kalau sudah berhutang harus bayar. Sudah punya uang, mau bayar hutang. Ah. Ada timbul tabiat saya ingin beli barang yang hutang nanti saja. Ya. Malas bayar hutang, bahkan dia melupakan hutangnya kadang-kadang. Ya. ya. Maka Nabi mengingatkan, sebaik-baik kalian yang paling baik dalam bayar hutang, bayar sebelum ditagih, bayar sebelum jatuh tempo. Ini berkaitan lagi dengan apa? Dengan akhlak. Ya. Contohnya Rasulullah mengatakan, ya, khairun nas ya al ذو القلب المحمود ولسان الصادق Nabi SAW sebaik-baik manusia adalah yang memiliki hati yang disapu, yang dibersihkan dan memiliki lisan yang jujur. Rasul mengatakan lisan al lisan sadiq na'rifu ya Rasulullah. Lisan yang jujur kami ngerti ya Rasulullah. Fama qalbul mahmum? Apa yang dimaksud dengan hati yang disapu? Maksudnya hati hati yang dibersihkan. Maka Rasulullah SAW mengatakan itu hati yang apa? Taqiyul naqi hati yang bertakwa dan bersih ya la ithma fihi wala baghyun wala hasadun hati yang bersih tidak ada dosa tidak ada zalim dan tidak ada hasad tidak berakhlak buruk dengan hasad kepada orang orang lain Maksud saya para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu ini semua dalil bahwasanya khairiyah keterbaikan seorang bisa dia peroleh dengan akhlak yang yang mulia. Dan di antara keutamaan akhlak yang mulia selain dia ditimbang oleh Allah sangat berat dan menjadikan seorang sangat dekat dengan Nabi SAW pada hari kiamat kelak akhlak mulia kata para ulama adalah amalan yang selalu berjalan kenapa? karena kalau kita sholat dua rakaat selesai sudah selesai ibadah kita tapi akhlak adalah ibadah yang selalu menempel pada diri seorang dan dia dapat pahala terus mengalir pahala ini kepada seorang orang ini senantiasa berhati bersih pahala terus mengalir orang ini murah senyum setiap ketemu orang apa? senyum, pahala terus mengalir. Ya. Kenapa akhlak tersebut nempel pada dirinya, yang jadikan dia membuat akhlaknya, pahalanya bisa mengalir terus. Ya. Apalagi ketika dia sedang bermuamalah dengan orang lain. Kenapa dia bermuamalah dengan orang lain dengan akhlak yang mulia, maka pahala terus mengalir. Ya. Makanya Rasulullah dalam hadis mengatakan, "Innakum lan tas'un nasa bi amwalikum." Walakin يسعه منكم منكم بسط الوجه وخلق حسن او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم kata Rasulullah صلى الله عليه kalian tidak bisa ya meliputi manusia dengan harta kalian kalau kita punya harta banyak yang bagi-bagi enggak akan cukup harta tersebut ya akan habis mau bagi harta mau bagi harta kepada orang sekampung nggak akan cukup anda punya uang satu ya, miliar bagi belum sampai habis orang sekampung sudah habis duitnya itu anda bagi 100 rupiah mungkin cukup ya jadi kalau baginya satu juta satu juta jelas nggak cukup ya tetapi anda bisa meliputi mereka dengan senyum. Kalau senyum kan gratis tinggal ketemu orang senyum. Pahala personal ya. Gratis atau tidak? Gratis. Bisa atau tidak? Bisa. Mau senyum sama satu juta orang kuat. Tinggal ini. Ya. Dan Rasulullah SAW mengatakan la tafkiruna minal ma'ruf syai'an walau antalqa bi akhika bi ahli Jangan kau remehkan kebaikan apapun meskipun hanya bertemu dengan seorang dengan wajah yang manis ya. Ya mudah dengan akhlak yang mulia, senyum, ramah, ini akhlak yang mulia hormat kepada orang tua ya. ini akhlak yang mulia ini bisa kita lakukan kalau bagi duit ya pertama kita terkadang pelit <laughs> yang kedua <laughs> duitnya cepat habis ya jadi kalau bagi senyum gratisan ya ini bukan ngajarin anda pelit ya kalau ada tamu jangan disenyumin saja ya. silahkan nongkrong senyumnya putih senyum-senyum aja <laughs> ini salah tempatkan kalau menempatkan ya eh, harusnya ya kalau waktunya datang tamu waktunya muliakan tamu maksud saya katanya bisa SAW Walakin yasa'ahum minkum basful wajhi wa khuluqun hasan. Tetapi kita bisa meliputi manusia dengan apa? Wajah senyum, wajah manis dan akhlak yang yang mulia. Ya. Karena para hadirin terus subhanahu dari sini kita tahu masalah akhlak yang mulia masalah ah, perkara yang urgen terutama kepada dai. Terutama kepada kepada dai. Dan saya katakan nasihat saya ini bukan hanya kepada adik-adik yang bakalan menjadi dai yang sedang menghafal Quran sekarang, sedang menghafal hadis, yang sedang belajar, bahkan kepada ikhwan-ikhwan secara umum masyarakat sunnah ya, ikhwan-ikhwan secara secara umum boleh mereka bukan dai tapi penampilannya penampilan dai. Jadi mereka tetap saja menjadi sorot perhatian masyarakat. Ya, saya sering sampaikan, saya sering jalan sama orang sama teman saya yang jenggotnya lebih panjang yang bisa dai adalah apa? teman saya, bukan saya. Karena saya ada ada orang punya masalah ingin ketemu dengan Ustaz Piran, ada seorang ibu. Tapi dia nggak pernah lihat saya karena oh, saya ngisi di selalu di apa namanya uh, apa namanya di ini di Yambo di, di, di Madinah ya karena pengajian selalu di balik tabir. Suatu hari ada masalah pengen konsultasi. Kebetulan saya ngajak teman saya ya uh, berjenggot ya. Maka ibu itu waktu nanya dia nengok sama teman saya terus, Pak Ustaz begini Pak Ustaz. <laughs> saya bilang mati dong. <laughs> kita ini kalau kemarin udah tulisan gimana jadi dia lihat teman saya ngerti nggak antum antum ini mau nggak ngaku mau nggak ngaku jadi dai kita saja penampilan penampilan apa dai yang jawabnya sampai sini gimana bukan dai orang lihat kita saja pandangan sebagai maka jaga akhlak karena itu pusat perhatian masyarakat itu pusat penilaian anda nggak bilang nggak usah antum bilang saya ikhlas saya tidak syirik saya tidak ya itu nggak kelihatan itu bukan pusat perhatian masyarakat Masyarakat mau bilang, nggak kelihatan kecuali dia ngomong. Ya. Saya bertauhid kepada Allah nggak kelihatan. Yang kelihatan apa? Senyum gak, hormat sama orang nggak, ramah sama orang nggak itu yang kelihatan. Maka nah, itu, itu konsentrasi dakwah Nabi. Makanya kalau kita terus terang ya, kalau kita perhatikan, anda kalau buka Al-Quran, ya, maka kebanyakan ayat berkaitan dengan akhlak, dengan tentang adab. Berkaitan dengan akhlak dengan apa? Dan adab. Adab terhadap anak yatim, ya. ya. Wa amma sa'ila fala tanhar. Wa amma yatima fala taqhar. Tentang anak yatim terhadap orang yang minta. Ya. Wa bil walidayni ihsana, berbakti kepada orang tua, wajib dzil kepada kalian kerabat. Wa la kama wasaitik sabil kepada musafir, ya. Ada wala yakabbu ba'dha, jangan gibah. Ini dalam Al-Qur'an ada. Tapi kalau jangan isbal, ada dalam Al-Qur'an. Jangan potong jenggot jangan dalam Al-Qur'an, bukan berarti itu enggak penting, itu penting. Kayaknya menurut saya ada itu penting. Sampai Allah sebutkan dalam apa? Al-Qur'an. Jangan dianggap sepele. ya sebab qaumin min qaumin, jangan seorang sebagian kaum merasa lebih menghina kepada yang lain. Ini semua dalam Al-Qur'an sampai ada apa namanya uh, masuk dalam rumah untuk mengucapkan salam ya dan begitu banyak adab Allah ajarkan dalam Al-Qur'an. Makanya kalau kita lihat kitab Riyadhus ini tebal dua jilid ya, tapi satu jilid, ini dua jilid. Isinya ada dari awal sampai akhir. Nah kalau kita baca kitab Tauhid cuma tipis sedikit. Bukan berarti akidah tidak akidah penting. Namun saya katakan tadi ada rahasianya. Kenapa? Karena akhlak itulah sebab utama untuk apa? Orang-orang mengenal Islam. Kenapa? Karena itu yang kelihatan, itu yang dinilai. Ya, sementara akidah tidak tidak kelihatan. Karena para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala maka seorang berusaha untuk berakhlak mulia dalam kehidupannya sehari-hari. Ya, terutama para dai, terutama adik-adik sekalian dan sekali lagi saya ingatkan bahwasanya ya akhlak ini ya sangat penting bagi seorang dai. Dan mudah seorang dai, orang yang berilmu terjerumus dalam kesombongan dan keangkuhan. Karena yang Allah alam ya Kenapa Al-Hafidh Ibn Hajar menulis kitabnya Bulughul Maram dan itu adalah koleksi hadis-hadis hukum. Nadilatul Ahkam tentang hadis-hadis hukum. Beliau buka dengan kitab Tuhara dan seterusnya sampai di akhir kitab Bulughul Maram beliau uh, membuat bab namanya Kitabul Jami. Kitabul Jami ini di akhir kitab Bulughul Maram yang isinya apa tentang adab, tentang akhlak, tentang silaturahmi, tentang adab yang mulia, tentang anjuran untuk berakhlak mulia, tentang at-tabi'in masawil akhlak, tentang larangan, peringatan terhadap akhlak-akhlak yang buruk. Beliau cantumkan di akhir dari kitab Bulughul Maram. Seakan-akan beliau mengingatkan, Anda kalau sudah menguasai seluruh hari hadis hukum, sudah pakar hadis, sudah ahli hadis, jangan lupa untuk beradab. Jangan lupa bahwasanya Anda harus menghiasi ilmu Anda dengan akhlak yang yang mulia. Jangan saya menjadi seorang berilmu tapi sombong dan angkuh sehingga tidak tidak beradab. Ya harus berakhlak ya yang mulia. Karena yang dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal oleh musuh musuh Nabi SAW dengan dakwah yang menyuruh kepada tauhid dan akhlak. Sebagaimana dari tadi pagi telah saya sampaikan, tatkala Heraklius bertanya kepada Abu Sofyan ya, tentang isi dakwah Nabi SAW kata Heraklius, "Wa ya murukum Apa yang diperintahkan Nabi SAW kepada kalian oleh Muhammad kepada kalian. Maka ya Abu Sufyan berkata, "Qala ubudullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Muhammad berkata, sembahlah Allah saja dan jangan berbuat syirik sama sekali. Watruku maqala abaukum dan tinggalkanlah apa yang diucapkan oleh nenek moyang kalian seperti bersumpah dengan nama selain Allah, bersumpah dengan nenek moyang dan yang lainnya. Setelah itu kata Abu Sufyan, "Wa kana ya'muruna bisidq was wal afaf." Dan Muhammad menyuruh kami untuk jujur, untuk berakhlak mulia dan untuk menyambung silaturahim ya. Ini dalil bahwasanya ternyata konsentrasi dakwah nabi kepada dua perkara, kepada tauhid pada akidah yang benar dan kepada akhlak yang, yang mulia dan konsentrasi dakwah Nabi ini dikenal oleh Abu Sufyan musuh Nabi tatkala itu radhiyallahu anhu itu belum masuk Islam masih musyrik nah kita tatkala berdakwah pun demikian berusaha tampil bahawa dakwah kita dikenal dengan dakwah tauhid dan akhlak yang mulia. Alhamdulillah dakwah sunnah dikenal dengan dakwah tauhid. Tinggal poin yang kedua, benarkah dakwah kita dikenal dengan dakwah yang menyeru kepada akhlak yang mulia? Ini perlu perjuangan. Sampai masalah dikenal bahawa kalau ada orang yang bermahnat salah, orang yang mengenal sunnah adalah orang yang identik dengan akhlak yang mulia. Terus terang kita belum sampai pada derajat tersebut. Tetapi seorang salafi identik dengan akidah yang benar, dengan kencing terhadap masalah akidah, ini alhamdulillah sudah tersebar. Tinggal poin yang kedua, apakah seorang ahlu sunnah identik dengan akhlak yang mulia? Ini masih perlu perjuangan. Padahal dakwah Nabi SAW terkonsentrasikan kepada dua perkara ini. Kepada akidah yang benar dan kepada akhlak yang, yang mulia. Maka tanamkan dalam hati adik-adik sejak sekarang bahwasanya kalau saya menjadi dai, hendaknya saya menjadi dai yang berakhlak mulia. Ya, bahwasanya saya harus ramah kepada masyarakat. Saya harus tebar pesona, ya, tebar senyum kepada masyarakatnya. Saya harus sabar dengan gangguan masyarakat ya. Apalagi adik-adik akan menyeru kepada kebenaran. Dan kalau menyeru kepada kebenaran melarang kemungkaran pasti akan diganggu. Oleh kerana Luqman berkata kepada anaknya ya. Ya bunayya aqimish salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asaba. Wahai puteraku, Dirikanlah salat, serulah kepada yang ma'ruf, cegahlah kemungkaran. Kemudian kata beliau, wasbir ala ma dan bersabarlah atas apa yang menimpamu. Kenapa? Kalau kau bermarah ma'ruf nahi munkar pasti kau akan diganggu. Pasti kau akan diganggu, pasti kau akan dikata katai Maka seorang tidak boleh langsung emosi, tidak boleh langsung marah-marah. Kenapa? Karena Anda sudah menempatkan diri Anda sebagai dai. Kalau sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit ngamuk, tidak sabar dengan masyarakat, jangan jadi dai. Hanya memberi pencemaran terhadap Islam kalau dai yang modelnya seperti ini, mudah-mudah mudah mudah mudah sedikit marah, sedikit-sedikit ya. ya. Ngamuk ya. Sedikit-sedikit tersinggung. lihat bagaimana contohnya Nabi Musa dan Nabi Khadir. Kata Allah Subhanahu wa taala, فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما Fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadha fa aqamah. Berjalanlah Nabi Khadir dan Nabi Musa, dua-duanya Nabi, menuju ke suatu kampung dan mereka lapar minta makan. Nabi manusia itu bukan? Lapar atau tidak? Lapar. Nabi Khadir, Nabi Musa lapar, pergi ke suatu kampung minta dijamu. Apa kata Allah? Fa'abau ayyudhayyifuhuma. Ternyata kampung tersebut tidak mau memberi makan kepada Nabi Musa dan Nabi Khadir. Namun apa yang dilakukan oleh Nabi Khadir? Nabi Khadir membalas air tuba dengan air susu, membalas keburukan dengan kebaikan. Tawajada fiha jidaran yuridu ayyan qadda fa aqama. Ternyata di situ ada ada tembok yang akan runtuh diperbaiki oleh Nabi Khadir. Kata para ulama, ini menunjukkan seorang dai harus bersabar. Lihat Nabi Musa Nabi Khadir minta makan enggak dikasih makan, antum pun kalau berdakwah minta makan enggak dikasih jangan kamu ngamuk ya. Ustaz saya sudah saya tidak dijamu Ustaz. Saya sudah ceramah di sana tidak dikasih apa-apa Ustaz. Suruh pulang sendiri naik taksi sendiri ya. Karena ada sebagian orang seperti yang bahlu ya. Dikira Ustaz duitnya banyak. Saya datang Ustaz datang, dia datang sendiri. Syukur Ustaz pulang sendiri. <laughs> saya punya teman ya, saya punya teman. Qadarullah ini dai, dai saya sebut namanya antum akan kebanyakan bukan semuanya, tapi kebanyakan antum akan kenal dia. Karena dia sering sekarang muncul di televisi. Maksudnya di TV sunnah ya. ya. Dia pernah berdakwah di perusahaan Toyota. Padahal oh, dia nggak punya uang. Kebetulan dia nggak punya uang. Ya, dia punya uang hanya untuk berangkat naik taksi menuju tempat tersebut. Maka berangkatlah dia. Ya. Tapi tidak terlalu jauh dari bisa berjalan berapa kilo, mungkin 2-3 kilo ya. Berangkatlah dia sampai Toyota dia selama setelah ceramah ya waktunya pulang. Ya. Orang-orang pada mengangkat dari dia, nggak usah, nggak usah, nggak usah. Kenapa? Dia ingin jalan kaki pulang. Tapi orang-orang sok ngantar tapi nggak kasih duit. <laughs> dia bilang sudah nggak usah, saya jalan sendiri. Ya maksud dia dia ingin jalan kaki pulang, tidak ingin merepotkan apa orang-orang yang pengajian. Maka dia bilang nggak usah, nggak usah. Tapi mereka tetap ngeyel untuk apa? Ngangkat bahkan mereka suka taksi, taksi, taksi, taksi. Wah repot taksi dia nggak ada duit. <laughs> ini kenyataannya. Yang kita taksi bukan dia, dia pingin jalan lagi nggak punya uang, gimana taksi? Akhirnya di stop taksinya selalu naik taksi. Akhirnya terpaksa dia mengatakan, maaf, maaf, maaf, pinjam duit, saya mau naik taksi, dia punya duit. Akhirnya pinjam pinjemin, dipinjemin waktu orang itu keluarin duit, ada yang lihat. Begitu dia pulang, ada yang menyebarkan isu, lihat Ustadz minta uang. Jadi ya, itulah kadang-kadang masih seorang apa? Dan terus gimana? dia mau bawa taksi gak bayar gimana bisa dipukul sama tukang taksi <laughs> Ustaz tuh gak bayar ya repot hmm. ya terpaksa dia terpaksa nanti dia jalan kaki terpaksa dia minta minta uang itu pun akhirnya jadi isu bahwasanya Ustaz ini gini tapi dia bersabar Ya, dia bersabar. Dan antum akan dapati tidak semua orang yang misalnya mengundang antum berdakwah atau antum ingin berdakwah kepada dia, tidak mesti dia menjamu, ya, tidak mesti dia menghargai. Dan itu sudah di dikaliku dari ingat Nabi kita Muhammad SAW ingin berdakwah tidak bisa kata itu waktu di diusir oleh orang Quraisy setelah dihinakan oleh orang Quraisy sampai Rasulullah SAW mengatakan hal min rajulin yahmiluni ila qaumihi fa inna quraisyan mana'uni an an uballigha kalam rabbi apakah ada orang yang mau mengantar saya untuk berdakwah kepada kaumnya sungguhnya orang-orang Quraisy melarang saya untuk menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala sampai Rasulullah SAW merendah dalam tanda kutip meminta agar ada yang membawa dia untuk dapat berdakwah karena tidak menemukan Tempat untuk berdakwah. Semuanya ditolak orang Quraisy mengusirnya. Menghinakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya katakan adik-adik belajar dengan baik, berakhlak mulia sekarang ya. Saatnya adik-adik belajar dan belajar berakhlak mulia sejak sekarang. Harus dilatih sejak sekarang. Jangan mengatakan nanti kalau saya dididai baru saya berakhlak mulia. Tidak. Akhlak mulia harus kita sekarang dipupuk sama teman hormat sama ustaz apa hormat jangan merendahkan teman sekelas mentang-mentang dia nggak paham-paham perkataan ustadznya kemudian kita sombong oh eh lu nggak paham-paham kamu nggak paham-paham ya. kamu gimana belajarnya kok nggak paham-paham ya Allah berikan anda kecerdasan dengan akhirkan ya tidak cerdas ya sejak awal sejak sekarang berakhlak mulia ramah sama teman senyum sama teman dilatih sampai tatkala diri didai sudah siap menjadi seorang yang berakhlak mulia ini yang para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala saya tadi sudah saya siapkan 15 menit saja. Jadi saya muter-muter ini supaya nggak bisa ngabisin apa? bisa waktu dan waktunya sudah habis karena ilmu saya sudah selesai. Maka sampai sini saja kajian yang bisa saya sampaikan. Bagaimana Ustaz? Ada pertanyaan atau langsung pulang? Sudah serahkan kepada Ustaz yang Allah alam Bismillah. Ya, eh, kita ucapkan terima kasih dan jazakumullah khairan kepada Ustaz Birandan atas paparan materi yang disampaikan. Eh, dan ada banyak kesempatan eh, untuk kemudian tanya jawab. Ya, maka dipersilakan pada para pihak sekalian terutama jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan seputar akhlak. Silakan. ada tentang masalah akhlak. minni akhlak. Hmm. Kemudian eh, bagi saya itu mungkin belum begitu ada pembatasnya atau cara memandang akhlak itu dari sisi kacamata. Hmm. Karena kenyataan yang ada dalil-dalil imannya dasar dari seseorang selamat sampai ke dalam jannah rahmat Allah akan diberikan kepada ahli tauhid ini akidah yang satu hmm. kemudian akhlak yang tadi dijelaskan adalah berdasarkan dengan contoh-contoh yang real yang saya pahami adalah hak dan nas yaitu senyum, sopan dan lain sebagainya nah perlu dijelaskan diperjelas kembali batasannya sekaligus kacamata pandang yang bagaimana sehingga kita bisa meletakkan apakah orang tersebut sudah teranggap akidahnya dulu dulu baru mengejar karena bagian bagian ataupun sebaliknya. Uh, tentu ketika kita membahas tentang akhlak yang mulia, tentunya uh, harus dibangun dengan akidah yang benar ya. Kalau akidah tidak benar, akhlak tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun bisa sampaikan yang saya sampaikan tadi, bahwasanya porsi tentang hubungan dengan manusia ini porsi yang sangat penting. dan dia sangat urgen dan banyak saya boleh saya katakan perkara yang paling memudahkan seorang masuk surga setelah tauhid adalah akhlak yang mulia. Kalau boleh saya katakan ibarat seperti ini, perkara yang paling memudahkan seorang masuk surga setelah tauhid apa? akhlak yang mulia. Ente baik sama anak yatim masuk surga. Kafala anak yatim, ana wa kafil yatim kahatim. sosok saya dengan orang yang mengurus anak yatim seperti ini kata Nabi dekat di, di surga. Berbakti sama orang tua akhlak yang mulia masuk surga. Baik sama istri bisa masuk surga. Ya makanya saya katakan perkara yang paling mudah masukkan seorang dalam surga setelah tauhid adalah apa? akhlak yang mulia. Bahkan sebaliknya per, dan juga sebaliknya perkara yang paling mudah masukkan orang dalam neraka jahanam setelah syirik adalah akhlak yang buruk. Oleh karena ya banyak hal-hal yang menunjukkan akhlak yang buruk mudah masukkan neraka jahanam. Contohnya la yadkhulul jannah qati. Orang keseluruhan tidak masuk surga. Akhlak yang buruk kenapa? Tidak menyambung silaturahmi. Jadi ini semua berkaitan hablum minan nas. Semuanya berkaitan dengan muamalah dengan apa? Dengan manusia. Contohnya La yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang dalam hatinya ada sedikit apa? kesombongan meskipun sekedar sombong sama orang lain. Ya. Orang yang tidak adil tatkala poligami juga dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lahum ra'atani famala ila ihdahuma jaa yaumul qiyamah yushikuhuma ay. Eh, barang saya punya istri dua ya. Nanti malah boleh cuma satu ya. Yang dua maksud saya. Kalau istrinya dua kemudian dicondong kepada salah satunya datang pada hari kiamat badannya bengkok. Badannya bengkok. Kenapa? penghinaan Allah kepada kepada dia. Dan banyak hadis-hadis seperti ini. Ya, so Allah Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara." Ya. Sungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim dengan kezaliman, akhlak buruk. Harusnya ngerawat anak yatim malah hartanya dimakan. Innama ya'kuluna fi butunihim nara, sehingga dimasukkan api dalam neraka, eh, api neraka dalam perutnya. Wa sayaslawna sa'ira, akan masuk neraka jahanam. Oleh karena maksud saya, ya, tentunya bukan berarti kita menyampaikan akidah ya. Tetapi akidah sangat penting dan itu adalah dasar utama. Namun setelah itu perlu akhlak yang sangat mulia. Makanya disebutkan Rasulullah bersabda, "Inna su'ul khuluq la yufsidu al-amal kama yufsidu al-khal al-asal." Kata Nabi SAW, akhlak yang buruk sungguh merusak amal soleh sebagaimana cuka merusak madu ya. juga merusak makhluk. Ya. Oleh karena dalam hadis, "Dzukira lin Nabi SAW anna fulana" disebutkan kepada Nabi tentang seorang wanita. Tasumun nahar senantiasa puasa sunnah, wa tusalli lail senantiasa senantiasa salat malam, wa tatasaddaq dan senantiasa bersedekah. waktu fi lisanika untuk di jirana. Akan tapi pada lisannya dia mengganggu tetangganya, nyelekit kalau ngomong. Padahal rajin salat malam, rajin puasa sunnah, rajin bersedekah. Apa kata Nabi tentang wanita ini? La khaira fiha hiya finnar. Tidak ada kebaikan bagi wanita ini. Kenapa neraka jahannam? Kenapa akhlaknya buruk? Rasulullah tidak sedang bersedekah tentang akidahnya. Akidahnya mungkin benar. Ya. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan telah banyak dalil mutawatir yang menunjukkan ahli tauhid dalam neraka jahannam. Nah, tentu kalau sudah bertauhid kemudian pasti masuk surga belum tentu. Kata Ibnu Taimiyah, hadis-hadis mutawatir dan mutawatir menunjukkan banyak ahli tauhid dalam neraka jahanam. Seperti Rasulullah, SAW mengatakan, "Akhrij minan nari man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min iman." Keluarkanlah dari neraka jahanam orang yang punya iman sebesar zarat. Artinya dia bertauhid. Kalau dia enggak bertauhid di neraka jahanam kekal. Tapi ternyata dia diazab kemudian dikeluarkan dari neraka jahanam. Artinya maksud saya, tauhid adalah tentu yang utama, akhlak yang mulia, uh, akidah yang benar adalah perkara yang utama dan banyak dari tentang keutamaan tauhid, tetapi jangan kita menyepelekan apa? akhlak yang mulia. Akhlak yang buruk sangat mudah masuk orang dalam neraka ke jahannam. Ya, nah maksudnya. Ya. Ada yang bertanya? Ya. Eh, santi-santi uh, juga boleh tanya ya, santi-santi juga boleh tanya ya. ya sebelumnya uh, eh, mungkin kalau juga dari ibu-ibu ada yang mau bertanya bisa uh, lewat SMS atau lewat WA di nomor saya 081 5798 5796. Yeah yang nomornya ya untuk tentang untuk ibu-ibu ya, atau untuk bapak-bapak kertas atau langsung ketemu untuk ibu-ibu jika ada yang berkenan untuk bertanya kepada Ustaz Firanda ya, maka bisa SMS atau, atau uh, WA ke nomor saya 081 5798 5796 ya, uh, ya silakan mas tolong ya sambil berdiri aja biar jelas Assalamualaikum nah, ya, Saya Muhammad. Saya ingin bertanya bagaimana cara yang efektif untuk meninggalkan kebiasaan buruk karena kadang-kadang kita tuh punya kebiasaan buruk pengen berubah tapi kita ngulang lagi kebiasaan buruk itu jadi pertanyaan saya bagaimana cara yang efektif untuk bisa meninggalkan kebiasaan buruk makasih Eh, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelum saya eh, eh, ingin lanjutkan dari pertanyaan akhir, uh, saudara kita, aku yang pertama. Dan kalau seorang salah paham tentang masalah tauhid yang menyangkut tauhid itu satu-satunya, padahal kita tahu akhlak itu buah daripada tauhid. Dan Nabi sering menggandengkan antara akidah dengan akhlak. Sebab saya sosok mengatakan, Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, ya fajrul khair au liyas berdasarkan beriman kepada Allah hari akhir dia bertauhid yang benar dia akan kata-kata yang baik atau dia maka la yu'minu billahi wal yawmil akhir fa yukrim dhaifahu barang siapa beriman kepada Allah hari akhirat dia akan muliakan apa tamunya akhlak mulia kalau dia tidak berakhlak mulia berarti tidak beres tentang apa tentang akidahnya maka la yu'minu billahi wal yawmil akhir fa yasir rahimah ya barang siapa yang beriman kepada Allah hari akhir maka dia sambung silaturahmi dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyuh wal iman fi qalbi abdin abada. Tidak akan berkumpul dalam hati seorang hamba selamanya pelit dan iman. Kalau dia pelit enggak beres imannya, kata Rasulullah SAW, "Wa sadaqatu burhan." Sedekah adalah bukti keimanannya. Maksud saya banyak dalil-dalil yang menunjukkan kaitan antara akidah dengan apa? Akhlak. Bahkan kita katakan akhlak, adalah buah daripada akidah yang benar atas keimanan ya, yang benar. Karena sebagian orang mengatakan tidak apa-apa kita masjid yang penting tauhid seperti akidah yang benar seperti akidah yang yang benar ganggu orang utang nggak bayar bayar jelek jelekin orang yang penting bertauhid dia orang tauhid juga bisa masuk neraka jahanam ya dia Rasulullah SAW menyebutkan sahabat tidak bayar utang Rasulullah makan mengatakan inna sahibakum mahbusun bidayhi tapi tidak tidak bisa Ya, maksud surga gara-gara tertahan dengan apa? Dengan hutangnya. Rasulullah meninggalkan seorang yang punya hutang dua dinar. Rasulullah tidak solatkan. Rasulullah mengatakan selalu ada sahih itu, solatkan dia. Kenapa dia punya hutang dinaran? Sampai kemudian datang Abu Qatadah dan mengatakan, saya kepala rumah, saya yang akan bayar Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW solatkan. Gara-gara punya hutang dua dinar. Dua dinar berapa? Kalau kita konversi sekarang, satu dinar empat seperempat gram, satu dinar delapan setengah gram emas. Lalu satu gram emas sekarang berapa? 500 ribu. ratus. ribu. Taruhlah berarti delapan juta setengah. 8 juta eh, apa eh, 4 juta setengah 4 juta setengah meninggal punya utang 4 juta setengah atau 5 juta tapi tidak masalah akal ini punya utang 10 juta nggak bayar-bayar <laughs> maksud saya saya bukan perkara sepele seperti ini kemudian orang mana yang punya tauhidnya benar terus ngomongin orang jelekin orang membantah saudara suami atau menyetelkan istrinya tidak ada terhadap istrinya mentelatarkan anak-anak ente kira kemudian masuk surga dengan akidah yang benar Iya masuk surga tapi dicuci dulu. Dicuci dulu dengan api neraka jahanam ya bisa jadi. Ya, artinya orang saya jangan salah salah persepsi bahwasanya merasa api dia benar api benar kemudian maksiat diterjang semuanya ini nggak benar. Ingat saya katakan tadi, di antara perkara yang paling mudah memudahkan masuk surga adalah tauhid dan setelah tauhid adalah akhlak yang mulia. Dan sebaliknya di antara perkara yang memudahkan seorang masuk neraka jahanam setelah syirik adalah apa? Akhlak yang yang buruk. Pertanyaan kedua tadi tentang bagaimana kalau kita punya kebiasaan yang buruk bagaimana cara kita meninggalkannya sering kita berulang-ulang melakukannya ya. pertama tentunya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini yang sangat penting karena tidak mungkin kita bisa akhlak mulia kecuali dengan petunjuk dari Allah. Dan di antara doa Nabi SAW, Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsannya illa ant. Wasrif anni sayyi'aha la yasrif anni sayyi'aha illa ant. Doa doa yang doa ini sungguh-sungguh. Artinya ya Allah, berilah petunjuk kepada kepa, petunjuk kepadaku menuju pada akhlak yang terbaik. Sungguhnya tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepadaku menuju akhlak yang baik kecuali Engkau. Wasrif anni sayyi'aha dan jauhkan aku dari akhlak yang buruk dan tidak ada yang bisa malingkan aku dari akhlak yang buruk kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Doa sangat penting. Berdoa kepada Allah di, ya. dijauhkan daripada fitnah, fitnah yang nampak maupun fitnah yang tersembunyi. Ya. Meminta Allah as'aluka khasyataka fil ghaib wa syahada. Ya Allah, aku mohon takut kepada-Mu tatkala di depan orang banyak maupun tatkala bersendirian. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah berdoa bersungguh-sungguh. Yang kedua ya, ya menjauhi sebab-sebab yang bisa menyebabkan kita terjerumus dalam akhlak yang buruk tersebut. Nah, orang kalau sudah bertobat, jauhi sebab-sebab. Makanya tatkala tentang kisah 99 orang yang bunuh 99 nyawa ya kemudian dia mencari orang yang paling alim di atas muka bumi untuk dia bertanya ternyata ternyata ditunjukkan kepada orang yang paling ahli ibadah maka dia tanya saya sudah bunuh 99 orang apakah saya bisa diterima tobatnya kata ahli ibadah enggak maka dia penggal sekalian kepala ahli ibadah tersebut kenapa dia bunuh 100 orang orang ini menunjukkan dia sangat mudah marah sangat temperamental gara-gara bilang tobatnya tidak bisa diterima dia bunuh orang tersebut Tapi itu perkara sepele. Nanti bilang harap, kepala putus. jadi, jadi ternyata akhirnya dia bertemu dengan orang paling ahli. Ditanya, kau bisa diterima tobatmu, tapi pergilah ke kampung yang lain. Di sana beribadahlah bersama orang-orang yang beribadah. Tinggalkan kampungmu. Itu menunjukkan kampung dia, kampung mungkin yang membuat dia senantiasa bermaksiat. Maka cari suasana baru. Anda kalau ingin merubah akhlak Anda jangan bergaul dengan komunitas yang selalu menjerumuskan Anda kepada kemaksiatan. Cari komunitas baru. Cari komunitas baru yang baik, yang mudah membuat Anda terjaga dan jangan berusaha kembali kepada sebab-sebab yang Anda tahu Anda pernah terjerumus dalam perkara tersebut gara-gara sebab-sebab itu. Jangan coba-coba. Jangan merasa diri Anda hebat, jangan merasa iman Anda kuat. Nabi Yusuf alaihissalam lagi waktu digoda dengan Zulaikha, dia kabur. Kenapa ingin menyelamatkan dirinya? Karena kalau lama-lama bahaya. Ya. Makanya saya katakan kepada para ikhwan misalnya ada ini 17 tahun ke atas tapi tidak apa-apa. <laughs> Misalnya ada kita lagi di HP tahu ada cewek godain kita, kan? kirim fotonya tidak pakai jilbab, mas misalnya Oh, astagfirullah. Kita kita tutup, segera kita delete, blokir nomornya. Tapi kita bilang astagfirullah kemudian kita simpan bahaya. Kenapa besok-besok kita mau rojaah? pula. Ini bahaya. Ternyata teman lama, CLBK, cita lama bersama kembali, kita lama belum kelar, kita lama bubarkan keluarga. Akhirnya apa? Makanya kita ini bahaya segera matikan dan blokir. Kalau nggak blokir, kapan lagi dia kirim gambar seperti ini? Kirim lagi. Assalamualaikum sayang Wo. Antum pertama selamat, gambar kedua selamat, foto ketiga selamat, foto keempat selamat, foto kelima selamat, foto ke sepuluh antum KO. Iya, makanya menurut saya seluruh sebab-sebab yang buat kita terjerumus kembali jauhi, jangan dekat-dekat sebab tersebut. Jangan ada sebab tersebut. Dan yakinlah bahwasanya perang itu bisa dirubah. Kalau perangnya tidak bisa dirubah, ngapain Rasulullah SAW berakhlak mulia? Berarti dari dalil dan akhlak mulia itu hanya berlaku kepada orang yang asalnya baik. Perang itu bisa dirubah. Maka Nabi SAW mengatakan, ketika SAW berkata kepada Asyas bin Abdul Qais, Asyas Abdul Qais bukan Abdul Qais, Asyas dari uh, eh, Wahb Abdul Qais, ya SAW mengatakan, Inna fika la khuslataini yuhibbahumullah. Sungguhnya pada dirimu ada dua perang yang Allah cintai, yaitu ahil wal anak, yaitu tidak bersegera-gera, tidak terburu-buru dan juga ahil itu kesabaran. Maka dia mengatakan, Aqadiman, dia ya Rasulullah am hadithan, ya Rasulullah ini akhlak sudah sejak lama lama atau baru muncul kata Rasulullah SAW adalah akhlak yang Allah tanamkan pada dirimu ya jadi sudah sejak awal engkau punya akhlak tersebut dari asalnya kau sudah berakhlak begini. Kata para ulama ini isyarat ada akhlak yang asalnya Allah kasih, ada akhlak yang bisa diusahakan. Ada orang yang sejak awal belum ngaji pun dia pendiam. Dan sudah ngaji terus apa? Pendiam juga sejak awal. Ada orang sejak awal belum ngaji memang sudah sabar. Diganggu orang sabar aja. Apalagi dia sudah sudah haji sejak awal Allah sudah berikan dia akhlak yang mulia. Tapi ada akhlak yang bisa diubah. Tadi jadi pemarah menjadi baik, ada bisa. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Wa man yatasabbar yusabbirhu Allah." Barang siapa yang berusaha bersabar, Allah jadikan dia apa? Bersabar. Berarti kesabaran bisa diraih. Ada yang mengatakan Ustaz saya tidak bisa bersabar memang akhlak saya seperti itu. Saya pemarah. Itu orang sombong yang mengatakan demikian. Kalau perangnya tidak bisa dirubah ngapain Rasulullah SAW berubah berakhlak mulia. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW ana zaimun bi baiti fi a'la jannah liman hasuna khuluquhu. Aku menjamin rumah istana di surga yang paling tinggi di atau di atas surga bagi orang yang bagus akhlaknya. Dalam riwayat liman hasana khuluquhu bagi orang yang berpindah akhlak. Jadi waktu saya nasihat kepada akhi yang bertanya tadi, berusaha perang itu bisa dirubah, perlu perjuangan. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauhi sebab-sebab yang bisa membuat kita kembali kepada perang yang buruk tersebut cari komunitas baru. Allah taala alam bisawab. Ya, uh, ada pertanyaan lewat tulisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, saya adalah seorang yang pendiam, ya, tidak bisa banyak ngobrol, ya, tidak mah dengan orang lain karena takut menyakiti orang lain dengan sikap lisan saya. Ya, apakah diam saya dan saya tidak jadi orang yang ramah itu termasuk akhlak yang buruk? Uh, Rasulullah SAW Allah berfirman wa qulu lin nasi husna. Ucapkanlah kepada manusia dengan perkataan ya, yang baik. Ya. Rasulullah SAW bersabda wal kalimatu thayyibatu sadaqah. Kata-kata yang baik itu apa? Sedekah. Seorang ya, Rasulullah SAW berkata wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw yasmut. Barang saya beriman kepada Allah hari akhirat maka ucapkanlah yang baik atau diam. Tadi sepertinya Allah alam saya lihat yang bertanya ini mungkin seuzon kepada dirinya dalam hal ini. kita berbaca berkata-kata yang baik bisa kita latih kepada orang. Gimana kabarnya Mas? Kan masa susah ngomong gitu. Gimana kabarnya? Ya. E, eh, gimana anak-anak baik semua? Ya. Kan ini bisa dilatih. Jadi ini mudah. Jangan kita mengatakan saya tidak saya takut menyakiti orang, maka saya diam saja. Bahkan diamnya kita terkadang menyakiti hati orang lain. Ini orang sombong, diam aja. Saya sudah senyum-senyum dia diam-diam saja. Ya. Oleh karenanya tetap kita berusaha jangan meremehkan diri. Mampu insya Allah kita berakhlak yang mulia. Mampu kita berkata-kata yang baik kepada manusia. Mampu kita mengucapkan kalimat yang baik. Caranya latih diri kita. Ya, kalau anda punya istri, latihan sama istri. Kira-kira gini bagus nggak istriku? Ya, latihan sama istri. Gimana kabarnya? Nanti praktekkan di luar. teman teman, gimana kabarnya? Gimana anak-anak? Utang sudah bayar belum? <laughs> itu menyakiti hati kalau itu. Jadi ini bisa dilatih. Jangan kita seuzon ya bahwasanya kita nggak mampu berkata-kata indah. Mampu mampu. Ya, kalau kita tahu perkataan buruk berarti yang tanya sama istri, kalau saya mungkin kira-kira menyakiti hati orang enggak? Oh itu menyakiti jangan mas, ya, jangan lakukan. Oh itu bisa mas baik, harus dilakukan. Ya pendiam itu bagus ya. Tapi terkadang kalau kita tunduk pendiam itu bisa dilihat sombong oleh orang orang lain. Maka kalaupun anda harus diam, jangan lupa untuk tersenyum, senyum-senyum meskipun tidak bisa ngomong ya, senyum-senyum. Tapi kalau bisa ngomong gimana kabarnya baik, alhamdulillah itu bisa dilatih. Tidak perlu kemudian ngomong banyak-banyak kalau anda takut salah. Ya sudah sering pertanyaan gimana kabarnya, sehat-sehat, alhamdulillah. Ya. Semoga Allah jaga. Sudah selesai. Orang senang didoain sama sama kita. Tidak usah banyak ngomong. Bagus ya. Kalau Ustaz memang harus berani ngomong oh, Kalau nggak banyak nggak ngomong gimana ceramahnya Tapi kalau hari terus kalau ada yang bertanya lagi Masih tak? Iya, iya, iya. Tidak uh, eh, Islam masuk ke Indonesia dengan akhlak tanpa perang uh, karena sekarang yang ada Islam masa tanpa perang uh, eh, hanya dengan akhlak oleh para wali mohon komentar sekiranya tentang masalah ini dan ini benar ya bahwasanya ya uh, banyak apa namanya orang-orang masuk Islam dengan akhlak yang yang mulia. Dan ini sudah ada sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya konsentrasi orang paling banyak masuk Islam tatkala perjanjian Hudaybiyah. Ya. Rasulullah SAW berdakwah 13 tahun di Mekah, dan itu cuma sedikit. Buktinya setelah perang Badar cuma sedikit, perang Uhud kaum muslimin cuma sekitar 700 orang. Lawannya 3000. Ini perang Uhud berarti sudah 2 tahun Nabi di kota Madinah. Ya. Kemudian setelah perang Khandaq pada tahun kelima Hijriah, pasukan Nabi paling banter cuma 2500 atau 3000. Pada tahun ke-6 Rasulullah SAW di Hudaybiyah. Berlanjut sampai kira-kira 2 tahun atau 2 tahun kurang sampai di Fatu Makkah. Jadi waktu perang Khandaq Rasulullah SAW pasukannya sekitar 3.000 paling maksimal. Sementara kaum musyrikin 10 ribu menyerang Nabi SAW. Waktu Fatu Makkah, Rasulullah SAW bawa 8 ribu pasukan. Atau 10 ribu, 10 ribu pasukan menuju ke Mekah. Berarti ada pertambahan pertambahan jumlah orang masuk Islam dari 3.000 menjadi 10.000. Ada tambah 7.000 dalam waktu yang singkat 2 tahun yang sebelumnya selama 3 tahun. Kenapa? Karena tadi perjanjian damai dan orang-orang muslim tahu tentang akhlak kaum muslimin. Mereka berinteraksi. Sebelumnya mereka tidak berinteraksi. jadi kalau mereka berinteraksi, tahu bagaimana akhlak kaum muslimin, mudah mereka masuk Islam. Ya. Karena yang hari ini Allah Subhanahu wa taala ya, sekarang ini ya, di negara-negara kafir, orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Kenapa akhlak orang Islam yang baik? Disertai dengan agama yang masuk akal. Agama lain tidak ada masuk akal. Semuanya kacau. kacau beliau, kacau Amuradul. Kacau. Tidak masuk akal taklid dan ngawur ya. Ada nabi dijadikan Tuhan, ada sapi dijadikan Tuhan ya. Ada manusia diangkat menjadi Tuhan ya. Ya, macam-macam. Ada mata dijadikan Tuhan, semua tidak ada yang masuk akal. Islam masuk akal jadi akhlak mulia. Oleh karenanya sekarang mereka ingin orang-orang kafir ini menggambarkan kepada umat kepada internasional dunia internasional bahwasanya Islam akhlak yang buruk. Maka mereka melakukan perkara-perkara yang sadis-sadis. ini. orang Islam suka bunuh, suka ini. Untuk menggambarkan Islam itu agama yang buruk. Kenapa? Untuk membendung bagaimana orang-orang kafir mudah masuk dalam apa? Agama Islam karena akhlak yang, yang mulia. Ya. Sebagaimana orang uh, orang Indonesia masuk Islam disebabkan akhlak yang yang mulia. Ya. Karena para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, kita berusaha menjaga citra Islam dengan akhlak yang mulia. Jadi ini di antara sebab utama kenapa orang-orang bisa masuk Islam. Contohnya seperti zaman Nabi Sumama bin Usal. Sumama bin Usal ditangkap oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diikat di salah satu tiang di Masjid Nabawi. Hari pertama Rasulullah SAW bertanya, Ma indah dia kumama. Ya Apa yang kau sampaikan dari kumama? Diikat. Kata kumama, ah, karena terjadi keperangan, kemudian diikat di Masjid Nabawi. Maka dia mengatakan, Ya, In qatalta in taqtul taqtul dajamin Wahai Muhammad, kalau kau bunuh saya punya Kau bunuh orang yang punya kabilah kuat Kalau kau ingin harta saya kasihkan. kau intunim tunim ala syafir. Kalau kau beri, bebaskan saya, kau akan bebaskan orang yang pandai berterima kasih. Dia kasih tiga pilihan. Mau bunuh saya silakan. Ingat, saya punya anak buah banyak yang siap balas dendam. Kalau kau mau harta tinggal minta saya kasih. Kalau kau bebaskan saya tanpa ada perlu tebusan, maka saya akan balas jasamu. Rasulullah SAW cuma diam. Rasulullah SAW lewat. Besok Rasulullah SAW tanya lagi, Mada indah yatuma? Apa yang kau sampaikan? Sama dia sampaikan. Hari ketiga Rasulullah SAW tanya lagi apa yang ingin kau sampaikan. Dia sampaikan lagi Rasulullah SAW atriku tumama bebaskan tumama. Tanpa Rasulullah SAW apa-apa. Ya. Setelah dia bebas, langsung dia mandi dan masuk Islam dan menyatakan menyatakan asyhadu alla ilaha illallah. Dia masuk Islam apa dengan akhlak. Rasulullah SAW berakhlak mulia dengan dia. Tiga hari dia diikat di Masjid Nabawi, tiap hari dia dengar ceramah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya tidak. Diikatnya bukan di WC, diikatnya di mana? Masjid Nabawi. Tiap hari dia bagaimana akhlak kaum muslimin, rapi dalam sofnya, dengar ceramah Nabi, dengar ratunan Al-Qur'an. Hati tiga hari itu lumayan untuk daurah ya. Maka dia ikut daurah terpaksa pada hari berikutnya kemudian dia masuk Islam, kemudian dia mengatakan ya Muhammad, sungguh engkau orang yang paling saya benci dan sekarang engkau orang yang paling saya cintai. Maksudnya ini semua dengan akhlak ya yang mulia. Allah lah bisa. Ya, pertanyaan yang lain eh, Sudah kita belajar berakhlak yang mulia Tapi dimusuhi oleh orang-orang sekeliling Karena dianggap terlibat aliran sesat Dengan berbagai macam tuduhan Maka perlu hijrah <laughs> 我比他大。 Ya, itulah sabar. Harus berapa bersabar. Kecuali memang kemudaratan besar itu yang cerita. Antum bersabar. Ada tingkatan yang bersabar. Ini kalau antum ternyata di, dilempar, dianu, kemudian di, diintimidasi, itulah yang cerita. Antum berhak untuk berhijrah. Karena kita bebas untuk beribadah kepada Allah. Kalau ini di tempat ini tidak bisa, Allahi wasi'ah. Maka bumi Allah luas. Tapi kalau gangguan hanya sekedar dimaki-maki, hanya dituduh-tuduh, sabar. Ya. Sabar itu udah resiko itu ujian bagi kita Ketika kita mendakwahkan jalan di jalan yang benar ketika kita menjalankan sunnah Nabi SAW antum dimaki-maki tetap masih bersabar tetap saja senyum ya ini berat tapi ini pahalanya pahalanya besar Ketika anda disakiti oleh orang dimaki-maki ya Ya maka perbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun." Fasih bihamdi bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Ya, dalam aturan saya lupa ini ya. Terus ada yang hafal tidak? Walaqad na'lamu di akhir dari kitab Al-Hijr, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Fasabbih bihamdi rabbika. Ya. Gimana? Ada yang hafal tidak? Ya. Ya. Fakum minas sabiin. kata rabbaka dia ya'tiyakal yakin. Berarti saya tidak salah ya. Jadi Allah mengatakan sungguh kami tahu bahwasanya perkataan mereka menyempitkan dadamu. Nabi juga orang sempit. Antum kira hanya antum yang pusing dengan <laughs> kata-kata orang. Nabi juga dadanya apa? Sempit Allah katakan. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka. Kami tahu dadamu sempit oleh Nabi dengan apa yang mereka katakan. Ya, bukannya Nabi tidak punya perasaan, Nabi punya perasaan, makanya dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Rasulullah Allah berikan jalan keluar kalau begitu banyaklah bertasbih dan sujudlah. Karena itu antum curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kalau antum dikata-katai, dituduh dengan tuduhan tidak tidak. Selama tidak ada gangguan fisik, ya sabar dan perbanyak sujud dan perbanyak apa? tasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah Anda kuatnya. Tapi kalau sudah diomel omel kemudian pulang baca Facebook, uh, ya gimana itu mau kuat? Iman hancur semua di Facebook. Ya. Dia cewek lihat macam-macam ya. Maksud saya kalau kita lagi sakit hati, baca Quran, banyak bertasbih, berzikir, zikir pagi petang, salat malam itu yang buat kita apa? kuat. Tapi kalau antum diizinkan secara fisik, istri diganggu, silakan pindah ke tempat yang lain, hijrah tidak jadi masalah karena kita juga berhak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab. Ada pertanyaan yang lain, Ustaz, bagaimana akhlak terbaik ketika kita belum bisa memaafkan orang yang menyakiti hati kita? Eh, Anda tidak memaafkan Tuhan Anda, Anda tidak berdosa. Anda tidak berdosa, tetapi Allah menawarkan yang lebih baik daripada itu. Ya, apa wadfi sayyi'atal hasanah balaslah keburukan dengan apa kebaikan kalau anda tidak maafkan anda juga ikut stres ya mikir terus mikir terus ya. kalau anda maafkan, anda dapat keuntungan dunia dan akhirat. Dunia apa tenang hati. Maafkan selesai, hati tenang. Daripada disimpan terus, dongkol terus. Mau balas juga nggak bisa-bisa. Sudah dibalas tanpa parah. Ya, ya. Ini apa? Maafkan selesai. coba ngomong apa? Saya maafkan. Orang jahil. Dan orang baru itu <laughs> dia nggak punya disuruh selesai. Dia nggak tahu mau ngapain. Sudah. Kalau kita maafkan tentram. dan apa ini faedah di dunia hati kita tentram, hati kita tenang. Orang yang paling bahagia orang maafkan. Maka saya katakan di antara orang-orang yang bahagia para nabi, kenapa mereka mudah memaafkan dengan permusuhan yang luar biasa dari kaum yang mereka punya hati mereka lapang karena ketika mudah memaafkan. Fa'fu anhum kata Allah yang mereka ya maafkanlah mereka kemudian di akhirat kita dapat pahala yang luar biasa dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ala tuhibbu fa'u falyaqu wa yasfahu hendaknya kalian maafkan dan berlapang dada ala tuhibbuna ayyufirallahu lakum apa kalian tidak ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jadi orang yang maafkan ya dapat keutamaan dua di dunia dan di akhirat di dunia dia tentram hidup tidur juga bisa tentram ya di akhirat dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak makan, dia jengkel, mangkal ya. Gara-gara mangkal terus bisa jadi kena penyakit gula, bisa kena penyakit jantung ya dan macam-macamnya. Di akhirat dia tidak mendapatkan pahala ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah a'lam bishawab. Tinggal pilih mana yang anda anda anda pilih. Bisa pertanyaan terakhirnya kapan tuh? Jadi tadi kita tunggu pertanyaan terakhir. Ada sekelompok ibu-ibu berkumpul, sebagian di antara mereka membicarakan kejelekan seseorang tanpa menyebutkan nama orang tersebut. Tapi di antara mereka yang membicarakan ini, masing-masing paham siapa yang jadi bahan pembicaraan mereka. Apakah yang demikian itu termasuk riba dan bagaimanakah sebagian yang lain yang hanya mendengar tanpa tahu siapa yang jadi bahan pembicaraan? Apakah dia tergolong duduk di majelis riba? Eh, gibah kata Nabi SAW zikruka akhaka bima yaqra engkau menyebutkan ya eh, tentang keburukan saudaramu yang dia tidak suka untuk disebutkan orang menyebutkan yaitu kalau orang yang dibicarakan diketahui siapanya kalau nggak diketahui maka itu bukan apa? Ghibah. Seperti kalau kita di jalan kita ketemu orang ada orang kurang ajar kita pulang kita bilang tadi saya ketemu orang kurang ajar brengsek dia gini-gini. Siapa? Adalah pokoknya ini tidak ghibah karena kita tidak tahu siapa orang tersebut. Tetapi kalau orang tersebut meskipun tidak diketahui namanya, tidak disebut namanya, namun dipahami siapa yang dimaksud, maka ini jelas apa? Ghibah. Karena kita tahu aku ke ahuna, kita tahu saudara kita yang sedang diomongkan. Misalnya dalam majelis tersebut ada 20 orang, Sepuluh orang paham yang dimaksud siapa yang dibicarakan, maka sepuluh orang tersebut sedang berada dalam majelis apa? Ghibah. Sepuluh yang tidak ngerti maka mereka bukan di majelis apa? Ghibah karena mereka tidak tahu siapa yang dimaksud ya. Tapi yang 10 tadi wallahualam bisawab kena majelis ghibah ya. Maka dia harus uh, beranjak dari tempat tersebut atau menasihati. Dan saya sangat anjurkan kepada ibu-ibu karena ghibah ini sangat ramai di ibu-ibu. Kalau bapak-bapak kumpul-kumpul biasanya tidak ngomongin ghibah, ngomongin utang, ngomongin usaha, poligami, ya, poligami juga terus saja. Ya. Saya tidak tahu itu mungkin esok begitu kalau saya tidak terlalu. <laughs> tapi lebih parah itu lebih parah ini dia rahmat terus subhanahu wa ibu-ibu yang sering gibah yang gibah digibahin banyak suaminya digibahin temannya digibahin ustaznya pun digibahin jadi jadi wanita yang paling sering apa majelis gibah ya oleh karenanya dan ini majelis memang sangat lezat karena dia adalah majelis maksiat dan memang maksiat itu dihiasi oleh iblis iblis berkata la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in saya akan menghiasi anak-anak Adam untuk terjerumus dalam maksiat maka lihatlah bagaimana Adam alaihissalam dan moyang kita terkala di surga betapa banyak pohon yang halal yang mungkin buahnya enak-enak hanya satu yang Allah haramkan tetapi iblis menjadikan Adam bagaimana terfokus kepada satu pohon yang haram tersebut kenapa dihiasi oleh apa iblis sehingga akhirnya padahal masih banyak yang halal karena kan nggak pernah makanya nggak jadi masalah. Namun dihias oleh iblis dan Adam pun terpengaruh dengan satu itu. Kenapa? Kemaksiatan dijadikan lezat oleh siapa? Sama seperti majelis riba, majelis riba majelis yang sangat lezat. Oleh karenanya acara yang paling bikin ramai, yang sering dinonton, yang paling lezat acara apa? Acara riba. Ya, ini makanya ibu-ibu ya kalau timbul acara gibah maka hendaknya saling menasihati. Dan jangan ragu-ragu Tegakkan awal ma'ruf nahi nahi mungkar. Karena banyak orang terjerumus dalam jiwa. kenapa pekewu? Gak enak, aduh kalau saya negur nanti gimana? Kalau saya ngomong nanti enggak enak. Ini yang ketiga dia dalam kemaksiatan. Tegur kalau ini jiwa. Bilang jangan ya, ini jiwa ya akhir. Apa kita masalahnya kita ini? Ya, kita kalau membicarakan kejelekan orang dalam rangka mencari solusi itu lain cerita. Jadi dalam rangka untuk menjelekan saja, dalam rangka untuk tanpa ada apa yang kita inginkan, ngomong-ngomong saja ya, maka ini riba, makan bangkai daging saudara kita. Maka tegakkan nahi munkar. Bilang maaf ya akhi, apa definisi ghibah? Begitu aja. Ya oke oh, ya, apa definisi ghibah? Oh, uh, kamu kok ngomong kayak gitu? Iya, saya takut kita ngomong tentang ghibah. Ya. Tegur, jangan malu-malu. Kalau enggak berdiri, kalau enggak alihkan pembicaraan. Ya, alihkan pembicaraan. Eh, kemarin kabar pesawat jatuh gimana? Sudah, bongkar pembicaraan. eh, eh dengan eh, bongkar pembicaraan supaya pembicaraan berubah. Kalau enggak, Anda wajib meninggalkan majelis tersebut. Kalau Anda tidak meninggalkan majelis tersebut, Anda boleh, tapi sibuk dengan yang lain. Baca Quran, orang gila baca Quran. Zikir kan subhanallah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, dia, dia, dia apa? Berhenti. Boleh kata para ulama, Anda tetap di majelis tersebut, tapi sibuk dengan yang lain. Karena kalau anda berdesak dengan gibah tersebut, anda ikut dalam majelis gibah dengan ibu-ibu, ya tinggalkan masalah tersebut. Saya malah ingin besok kajian saya tentang masalah riba. Karena besok kajian apa? ibu-ibu ya. Ini buat saya eh, bikin ide baru. Besok mungkin judul pengajian saya rubah ya. <laughs> tentang masalah riba. Ya. Karena ini sangat santar di kalangan ibu-ibu. Ya. alam besok. Ya, eh, bagaimana supaya hati bisa lapang terhadap nanti aja sebenarnya sekalian diselesaikan Bagaimana supaya hati bisa lapang terhadap saudara yang menyakiti hati kita memang ya sakitnya itu di sana kata makanya jangan menyakiti orang lain antum niat tadi ya wanita tadi rajin sholat rajin puasa sunnah ya rajin sholat malam, rajin sedekah, wa fi lisaniha untuk uji jiranaha. Tapi lisannya ganggu tetangganya. Dia tidak ganggu badannya, dia tidak ngambil hartanya, dia tidak tumpah sampah di tempat tetangganya, dia tidak buang kotoran di rumah tetangganya, dia tidak curi barang tetangganya. Cuma dia ganggu tetangganya dengan apa? Lisannya. Bikin dia masuk neraka jahanam. Jadi begitu hati-hati ya ikhwan jangan sampai Anda kotok omongannya nyelekit nyakiti orang tadi saya ingatkan, ya, orang yang paling buruk pada hari kiamat kedudukannya si Allah yang ditinggalkan orang-orang karena apa? kok aku sih karena mulutnya yang buruk. Ngomong gak pernah mikir. Sampai orang ngomong jelek, oh, kamu gini gini gini. Ada yang kasih satu-satunya kasih uzur. Saya punya teman diomongin sama orang. Kamu gini gini gini gini gini. Hanya dia bilang, saya nggak suka sama orang itu. Yang lainnya bela, ya akhi, sabar. Itu orang Arab biasa begitu. Dia bilang dia lupakan. Dia lupakan saya nggak lupakan gitu Enak aja lupakan dan ngomongin saya, saya tidak lupakan. Oleh karena hati-hati menyakiti orang itu terkadang lebih sakit daripada pukulan. Apa kata seorang penyair? Jarahatul lisani, jarah jarahatul sinani hati la la, la, la, la, la, la, la, la, saya terpedang masih bisa disembuhkan, tetapi saya tahlisan susah untuk apa disembuhkan. Maka hati-hati, bisa jadi ada masuk neraka gara-gara lisan yang tidak ada jaga menyakiti hati orang lain. Lihat ini, salah satunya orang yang menderita tadi. Dia bertanya tadi. Ini korban perkataan yang buruk, tersakiti hatinya ya. Ya, bukan sebadan yang sakit, hatinya apa? Sakit. Makanya hati-hati jangan mendolimi orang lain dengan kata-kata yang buruk, merendahkan, menghinakan, menuduhkan dan macam-macam. Orang bisa terzolimi di doa kecelakaan yang diberikan sama ente, hati-hati. Orang yang zalim tidak akan dia akan binasa pada ujung-ujungnya. Hati-hati. Bagaimana yang ke Subhanahu Taala? Kita yang kita dikata-katain. Bagaimana kita menghadapi ini? Tadi saya sudah sampaikan sabar. Ya, sabar. Anda cuma dapat ada dua pilihan. Anda jadikan bahan renungan tiap hari, pikir terus, sakit hati terus, dan tidak ada faedahnya, dan tidak dapat pahala di akhirat. Ya. Yang kedua Anda maafkan, hati tenteram, sibuk dengan yang lain, sudah lupakan saja. Ya dapat pahala di akhirat. Pilih yang mana? Mending pilih yang kedua, maafkan dari saya rusak. Ya, hati kita ini sempit, hati kita ini sempit kecil. Kalau diisi dengan macam-macam, diisi dengan berbagai macam permasalahan, jadi stres kita. Mau hafal Quran nggak bisa, mau hafal mental terus nggak bisa masuk Quran. Repot. Isinya apa? Jengkel sama ibu, jengkel sama bapak, jengkel sama teman, jengkel sama bos di kantor, jengkel sama ustaz, jengkel sama mau tidur gimana? Hati jadi gelisah. Udah kita maafkan selesai urusan. Maafkan, ya kita jadikan mungkin juga, tapi jangan terus-terusan. Maafkan sudah selesai tidur Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim apa? Kamu tua ya. <laughs> udah tidur selamat bangun sudah fresh ya. sudah. maafkan selesai urusan. Ya. Insya Allah itu lebih baik di dunia maupun di akhirat. Eh, Ini yang terakhir saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah terima kasih sama <laughs> Silakan. Seperti kita ketahui kan Rasulullah itu memiliki akhlakul Quran. Iya. Hmm. Mana Allah sendiri yang mencuci hati Rasulullah dan menjadikannya. Rasul berbuat salah, Allah senantiasa mengingatkannya. Bahkan setelah sahabat pun eh, ketika eh, tahu itu dari eh, salah. Nah, dengan kita disalurkan ketika kita sedang salah. Ya. Ketika kita hilaf eh, melakukan kesalahan, kan, karena ada itu berbentuk. Ada itu kan eh, merupakan respon dari suatu kejadian yang terjadi. Nah, adat itu merupakan respon dari suatu kejadian yang terjadi. Masya Allah. terus terus. karena karena untuk uh, saya untuk disalahkan ketika kita silap melakukan kesalahan dan bagaimana cara menjaga adat tersebut, adat tersebut itu dalam berbagai kondisi. Masya Allah. Ya, kalau kita hilaf, kita perbaiki diri, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian koreksi diri kita. Itu orang yang baik. Makanya Nabi mengatakan istaqimu wa lan tuhsuh. Istiqamah kalian kalian tidak bakalan mampu. Memang kita diciptakan sebagai manusia punya potensi untuk bersalah. Kalau manusia nggak bersalah itu bukan manusia. Kalau bapak nenek moyang kita Nabi Adam bersalah, maka keturunannya juga pasti bersalah. Ya bahkan dalam hadis kata Rasulullah SAW, "Laulam tuznibu la dhahaba Allah bikum." Kalau kalian tidak salah, Allah musnahkan kalian. Tsumma ja'a biqaumin yuznibun. Kemudian Allah datangkan satu kaum yang mereka berdosa, fa yastaghfirullah fa yaghfirullahu lahum. Lalu mereka minta ampun, Allah ampuni mereka. Jadi potensi kita bersalah itu pasti ada. Kita berusaha untuk lurus, Rasulullah SAW suruh kita untuk lurus. Bukan kita memang dari awal nggak lurus, kita berusaha lurus, namun pasti saat kita terjerumus dalam kesalahan. setelah kita terjerumus dalam kesalahan, maka Nabi SAW berkata, wa khairu kullu bani adam khata seluruh namanya anak adam pasti bersalah wa khairu khata'ina at-tawwabun dan sebaik-baik orang besar orang yang bertobat maka tugas kita bertobat kepada Allah kalau kita punya sama salah orang lain maka kita minta maaf sama sama dia dan kita kembali lagi ke jalan yang lurus ya itu saja yang bisa kita lakukan. Kita berusaha lagi eh, mencari adab yang yang baiknya Karena memang benar tadi kata beliau bahwasanya kita pasti terjerumus dalam apa? kesalahan. Sahabat saja bisa salah, apalagi kita. Nah, makanya kita banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi ya, bagaimana menjaga taubat? Uh, bagaimana menjaga menjaga adat tentang Ya setiap kondisi kita pelajari adabnya seperti apa. Adab terhadap orang tua beda, adab terhadap ibu beda dengan adab terhadap apa? Bapak. Adab terhadap guru harus kita pelajari. Adab terhadap teman kita harus pelajari. Adab terhadap tetangga harus kita pelajari. Ya, tetapi secara umum, secara umum, meskipun mungkin kita belum tamat yang solihin dari awal sampai akhir, ada kaidah umum yang Rasulullah SAW berikan. Rasulullah SAW apa namanya? Faliyati ilan nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi hendaknya dia bergaul sama masyarakat sama orang lain dengan apa yang kira-kira dia suka itu apa dia ya. Jadi ini kalau sebenarnya ada adatnya masing-masing ada. Ada bertetangga itu ada diajak dalam Islam, ada berkeluarga sama istri juga ada adabnya, ada terhadap anak-anak juga ada adabnya, ada terhadap ayah ibu juga ada adabnya, ada terhadap guru juga ada adabnya, ada dalam majelis ilmu juga adabnya, adab di pasar pedagang juga ada adabnya, seluruhnya ada adabnya. Tapi terkadang kita belum sempat mempelajari semuanya, maka Rasulullah kasih kaidah yang penting, maka bersikaplah kepada orang lain sebagaimana sikap yang kita sukai untuk dilakukan pada diri kita. Contohnya ada terhadap guru. Kalau kira-kira kita jadi ustaz, senang nggak kita murid kita tidur depan kita? <laughs> Kira-kira bagus nggak seperti itu? Bagus. Kalau bagus begitu aja nggak bagus. <laughs> kalau itu nggak bagus kita jadi ustaz lihat orang saya saja termasuk orang yang seperti itu. Kalau ada orang yang ngorok depan saya saya gelisah ya. Ya saya mau teriak supaya dia bangun, tapi gimana caranya? Ya kan, eh, kok tidur semua? Kita itu berarti nggak beradab. Ya. Kita berarti nggak beradab. Kalau kita ingin tahu sekarang ada terhadap ustaz. Sekarang saya jadi ustaz. Kita bayangkan diri kita sendiri. Sekarang maksud saya, kalau anda ingin beradab sama ustaz, bayangkan diri anda sebagai apa? Ustaz. Nah, kalau ada murid kita ceramah, dia juga ceramah di belakang, kira-kira bagus nggak? Nggak bagus. Maka anda jangan begitu. Kalau saya jadi ustaz, kira-kira apa yang saya suka dari murid saya? Saya suka murid saya datang di luar duduk depan bawa catatan. Saya suka murid saya seperti makanya saya juga begitu kalau jadi murid. Paham? Sama sekarang saya ingin tahu bagaimana adab yang baik sebagai ibu. Coba kalau saya jadi ibu kira-kira apa yang enak? Oh saya punya anak saya telepon saya. Saya nggak saya tulis surat buat saya. Saya nggak saya beri kasih hadiah sama saya. Maka tidak begitu. Telepon ibu, gimana kabarnya bu? Mau titip apa bu? Nah, kenapa? Karena kita ingin berakhlak sama ibu, ingin beradab sama sama ibu. Jadi ini barometer kalau ingin tahu akhlak yang baik, kita bisa kira-kira. Meskipun tidak tahu secara detail, tapi kita bisa kira-kira. Paham? Benar paham? <laughs> Ya, ada yang lain terakhir? Kalau alhamdulillah. alhamdulillah terakhir. ya. Silakan. Hmm. Boleh Itulah musibah. Dia bilang ada orang mendolimi si A mendolimi si B. Dia tidak minta minta maaf. Maksudnya dia meminta maaf si B sudah meninggal dunia. Ini musibah makanya. Jangan coba-coba untuk mendolimi orang lain. Kalau dia sudah meninggal atau ente meninggal dulu sudah tidak sempat untuk minta maaf. Karena Rasulullah SAW mengatakan, maka nanti maka nanti lah majlis matul akhihi ya mikir irdin aw shay'in fal yatahallalhu minhu al-yawma qabla an la yakuna dinar wala dirham. Kata Rasulullah barang siapa yang punya kezaliman kepada saudaranya, apakah menjatuhkan harga diri saudaranya atau kezaliman yang lain maka minta dihalalkan sekarang sebelum datang pada hari kiamat, ya. Tidak ada dinar, tidak ada dinar. Kenapa maksud, maksud Nabi? Anda tidak bisa balas minta dihalalkan dengan dinar dan dinar. Pada hari kiamat baik baiknya dengan apa? Dengan kebaikan Anda. Sekarang ini kasusnya seperti susah, sudah meninggal mau gimana lagi? Maka kalau sudah terlanjur meninggal, ya, Sebaiknya kita banyak mendoakan dia. Dengan harapan kita sudah berbuat baik kepada dia. Banyak mendoakan sampai kita merasa bahwasanya ini sudah lumayan untuk apa berbuat baik kepada dia. Anda, ingin bersedekah sama ini juga bagus, lebih bagus. Intinya kita ingin mengharap rahmat Allah dengan berbuat yang sudah terlambat, sudah lewat, sudah terlambat. Tapi kita ingin menebus kesalahan kita, maka banyak doain dia, ampunan, ampunan, mohon ampunan bagi dia dan kita mungkin bersedekah atas nama dia dengan harapan Allah menerima mohon ampunan kita karena kalau kita mohon ampun harusnya hak dia bukan hak Allah sekarang hak siapa hak orang tersebut sementara orang tersebut sudah tidak tahu kemana ya dan alhamdulillah ini pertanyaan yang ter terakhir ya saya bahagia ya ya ini mas oh saya lagi silakan hubungan tentang bukan dan ini kasus saja awalnya nongkrong terus ngomongin orang si A B C D ini ngomongin ini nah ini si ini udah duluan ngaji sunnah nah, terus cuman akhlaknya kurang kurang lah kurang ya jadi ini ngobrolin dia ngobrolin dia ibahin yang yang ini yang sedang ngaji ya, yang sedang ngaji cari solusi Ya untuk ini ini termasuk tidak insya Allah kalau cari solusi benar-benar bukan untuk merendahkan tapi di bawah karena sayang kepada dia insya Allah itu bukan kita ya. karena sedang mencari apa tapi cari solusi bukan ngomong sama 100 orang ya cukup tiga orang tersebut atau dua orang tersebut ya. bukan diobral kemana-mana paham selama niatnya karena sayang kepada dia memikirkan sesuatu yang baik maka ini tidak ada solusi kecuali dengan dibicarakan ya, tidak sulit yang dibicarakan maka ini diperbolehkan. Allah taala besok, tapi di perkataan dibangun di atas apa sayang kepada saudara kita supaya bagaimana dia bisa sadar supaya bisa dinasihati ya. Namun hukum asalnya riba adalah haram dan dia hanya diperbolehkan kalau darurat dan darurat itu ada kadarnya tidak boleh berlebihan. lebihan Allah alam bisawab. Ya, ya uh, Ya demikian tadi sudah terakhir. <laughs> Silakan ditutup aja Ustaz. <laughs> ya, demikian uh, kajian kita kesempatan malam hari ini. Uh, pertama kita ucapkan terima kasih dan kita uh, doakan jazakallahu khairan kepada Ustaz Kuranda Abdullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan yang lipat dan uh, untuk karena kebaikan yang telah beliau berikan pada kita dengan berbagai ilmu yang beliau miliki dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada beliau dan keluarga harta ilmu dan umur beliau. Kemudian yang kedua kami ucapkan terima kasih kepada hadirin sekalian, bapak dan ibu sekalian atas kehadirannya dan kesempatannya untuk mengikuti acara ini hingga selesai. Semoga pertemuan kita di kesempatan malam hari ini Allah catat sebagai amal soleh, amal yang membawa berat dalam kebajikan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di hari tidaklah bermanfaat uh, harta dan anak kecuali orang yang datang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati yang bersih dan semoga eh, Allah Subhanahu Wa Taala Ta'ala memberikan balasan kepada jenis Bapak Ibu sekalian untuk hadir ke tempat ini dengan Allah berikan limpahan keberkahan untuk ya, harta, waktu, dan keluarga atau badan dan kami ucapkan terima kasih kepada segenap panitia yang program serta untuk uh, eh, terwujudnya dalam uh, eh, kajian kita dan kesempatan di malam hari ini mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan ganti yang lebih baik dan Allah balas dengan balasan yang tak terhingga di dunia dan di akhirat. Demikianlah uh, eh, akhir kajian kita dalam kesempatan malam hari ini kita dengan doa kepada majelis Subhanahu wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Assalamualaikum ورحمة الله وبركاته